bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya ما ما ما أكثر العمل الذي يدخل الناس عملا apakah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan at-taqwa wa husnul khuluq bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak yang baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya lagi, amalan apakah yang paling banyak menjerumuskan manusia ke dalam api neraka? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-fam wal farj yaitu amalan-amalan yang keluar dari mulut seseorang dan dari kemaluannya ataupun farjinya maka itulah yang paling banyak memasukkan orang ke dalam api neraka. Di dalam hadis ini yang bertanya adalah tentu para sahabat ridwanullahi alaihim bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana mereka itu mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan itu menunjukkan bagaimana para sahabat ridwanullahi alaihim mereka generasi yang telah dipilih oleh Allah untuk menemani kekasih Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka memiliki himmah kemauan yang luar biasa. Mereka tidak bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah bagaimana cara memperbanyak harta? Wahai Rasulullah bagaimana cara supaya perdagangan itu lancar? Tidak. Yang mereka tanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang mereka tanyakan kepada Rasulullah bentuknya adalah pengamalan dari supaya mereka mendapatkan kebaikan di dunia, supaya mereka mendapatkan kebaikan di akhirat dan selamat dari api neraka. Pertanyaan yang ditanyakan oleh para sahabat kepada Rasulullah bentuknya adalah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz siapa yang selamat dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka dan dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala faqad maka dialah orang yang sukses dialah orang yang selamat dialah orang yang termasuk dari qad aflahal mu'minun telah beruntung orang-orang yang beriman kepada Allah telah selamat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada rasulnya dan kepada hari akhir. Hingga apabila kita dapati pertanyaan-pertanyaan para sahabat kepada Rasulullah mereka berusaha untuk mendapatkan khairai dua kebaikan di dunia dan di akhirat. Ketika Rasulullah memanggil sahabat, ketika salah seorang sahabat duduk di masjid maka Rasulullah mendatanginya. Wahai sahabatku, kata Rasulullah, mintalah kepada saya satu hal. Sehingga saya akan berusaha memenuhinya, kata Rasulullah. Maka si sahabat ini, sang sahabat ini mengatakan, Ya Rasulullah, as'aluka murafakataka fil jannah. Saya meminta kepadamu, Ya Rasulullah, supaya engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya saya bersamamu di di surga. Allahu akbar. Permintaan yang sangat tinggi menunjukkan kemauan mereka dan tekad mereka hanyalah keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Sehingga dunia di mata para sahabat adalah suatu yang sangat kecil dan tidak menyibukkan mereka dari berzikir kepada Allah dan dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya pertanyaan jawabannya adalah saya meminta untuk bersama engkau di surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengulangi, awa ghaira dzalik? Apakah ada permintaan selain itu? Maka sang sahabat ini mengenalkan, La ya Rasulullah tidak, saya hanya mau itu saja. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, A'inni ala dhalika bikathratis sujud. Apabila engkau berharap supaya permohonanku kepada Allah Subhanahu wa taala dikabul, tolong ditopang dengan engkau memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala perbanyak sholat-sholat sunnahmu, perbanyak sholat-sholat malammu dan rajinlah dalam memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari pertanyaan ini saja menunjukkan bahwasanya para sahabat ridwanullahi alaihi memiliki kemauan yang luar biasa, tekad yang luar biasa dalam mendapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang amalan apakah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang pertama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan makna banyak definisi yang disebutkan tentang apa itu takwa oleh para ulama. Tapi kesimpulannya takwa adalah kita menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita menjalani perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita menjauh dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala kita menjauh dari larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah ketakwaan yang akan menjadikan seseorang memiliki amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan ketakwaan ini akan menghantarkan orang yang memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dimulai dari dia ini meninggal dunia, maka yang pertama kali akan mendampingi dirinya adalah ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yatba'u al-mayyita Yang akan mengikuti satu jenazah itu tiga yang pertama keluarganya akan mengiring. Hartanya juga dan amalannya yang telah ia lakukan. Baik itu amalan baik atau itu amalan tidak baik, tidak saleh, maka akan mengiring sampai ketika ia berada di dalam alam kuburnya. Sehingga ketika malaikat membangkitkan, Allah Subhanahu wa taala membangkitkan, kemudian Si mayit ini menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Setelah itu apabila ia mampu menjawab munkar dan pertanyaan munkar dan nakir, maka setelah itu dia termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Maka datang kepadanya satu sosok yang sangat rupawan, yang ketika ia melihatnya sangat berbahagia, sehingga orang yang ada di alam kubur bertanya, "Man anta? Siapa engkau?" Wajhuka wajhul ladzi ya'ti bil khair. Tampang-tampang seperti kamu ini tampang orang yang mendatangkan kebaikan. Siapa kamu? Maka orang yang datang ini berkata kepada orang yang ada di alam barzah, "Ana amaluka salih." Saya ini ketakwaan yang telah engkau lakukan ketika berada di di dunia. Saya ini adalah ketaatanmu. Saya ini saksi bahwasanya engkau adalah orang yang senantiasa bersegera dalam mendapatkan dan menggapai ketakuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setelah itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika melewati huru hara hari kiamat ala qadri a'malihim tergantung ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala memutuskan dan ditampakkan kepada para manusia api neraka jahanam, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in minkum illa wariduha kana dzalika kana dzalika ala rabbika hatman maqdiya. Setiap kalian akan memasuki api neraka tersebut dan itu adalah telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala selamatkan orang-orang yang bertakwa dari api neraka tersebut. dan Allah Subhanahu wa taala tinggalkan orang-orang yang melakukan kezaliman dalam keadaan tersungkur dan dihina-hina di dalam api neraka. Sehingga di dalam ayat ini sangatlah jelas bahwasanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang bentuknya adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, ketakwaan yang dengan makna melaksanakan perintah-perintah Rasulullah dan menjauhi larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menyelamatkan seseorang dari api neraka dan memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika kita itu mendefinisikan dan menyebutkan apa itu ketakwaan, kita sebutkan secara umum itu adalah perintah-perintah Allah, perintah-perintah Rasulullah. Kemudian kita bertanya, bagaimana kita mengetahui perintah-perintah Allah? Bagaimana kita menjauh men, mengetahui larangan-larangan Allah? Bagaimana kita mengetahui perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka caranya dengan kita menghadiri majelis-majelis ilmu. Kita menghadiri majelis-majelis ilmu yang di dalamnya dibahas Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang di dalamnya dibahas perintah-perintah Allah, yang di dalamnya dibahas tentang apa yang Rasulullah SAW Alaihi Wasallam larang, maka kita menghadiri majelis-majelis ilmu tersebut, sehingga majelis-majelis ilmu tersebut yang akan menghantarkan seseorang kepada ketakwaan dan menghantarkan seseorang kepada surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW Alaihi Wasallam mengatakan, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu perjalanan dalam rangka ia mencari ilmu, mengetahui perintah-perintah Allah, mengetahui perintah-perintah Rasulullah sehingga ia berupaya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya tersebut supaya menggapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala maka kata Allah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang tersebut ke dalam ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang tidaklah mungkin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ia itu memiliki amalan. Seseorang tidak mungkin melakukan satu amalan kecuali apabila di dalam amalan tersebut ada ilmu, ada dasarnya berupa Al-Quran dan As-Sunnah dan itu semua tidaklah diketahui kecuali dengan dengan ia menghadiri majlis-majlis ilmu dengan ia menelaah kitab para para ulama yang dengannya ia lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu semua tidak akan bisa dikatakan sebagai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali apabila ketika melakukan itu semua dalam keadaan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala karena ikhlas termasuk dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang orang yang bertakwa. Di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan at-taqwa hahuna. Rasulullah mengisyaratkan ke dalam ke dalam dadanya bahwasanya ketakwaan itu ada ada di dalam hati. Akan tetapi ketika seorang itu mengatakan bahwasanya ketakwaan ada di dalam hati, maka patut diingat bahwasanya ketakwaan di dalam hati haruslah tampak juga dalam amalan lahiriah seseorang. Karena Rasulullah mengatakan, "Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat al jasadu kullu." Sesungguhnya di dalam tubuh seseorang itu ada segumpal daging dan itu adalah hati. Apabila hati ini memiliki ketakwaan kepada Allah, maka seluruh badannya, amal perbuatannya akan menunjukkan ketakwaan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza fasadat dan apabila hati ini rusak, tidak ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amal perbuatan dia yang lainnya pun akan tidak menunjukkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus seimbang antara amalan hati dengan amalan lahir. Apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk kita ini mampu menjaga hati kita, maka kita buktikan dengan amalan-amalan lahir kita yang menunjukkan bahwasanya kita itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita ini termasuk orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga kelihatan secara bahwasanya amalan lahir kita menunjukkan ketakwaan, maka jangan kita tinggalkan hati kita harus diikut sertakan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga termasuk amalan yang akan banyak memasukkan manusia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiatnya yang pertama adalah tadi menuntut, menuntut ilmu, rajin menghadiri majelis-majelis ilmu yang kedua, berusaha untuk dekat dengan orang-orang yang kita anggap bahwasanya akan mendukung kita untuk bisa lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memilih teman dan pandai bergaul dengan orang yang bisa kita lihat bahwasanya apabila kita bermajlis bersama mereka akan menjadikan kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang mereka itu ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala harus memilih temannya untuk bisa menopang dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila Nabi Yusuf alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala wa alhiqni bis salihin, ya Allah, kumpulkan saya, bawakanlah saya kepada orang-orang yang saleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala wa tawaffani ma'al abrar wa tawaffani musliman sehingga dengan saya itu bergaul dengan orang-orang saleh sehingga kemungkinan untuk saya itu mati dalam keadaan sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang bertakwa kepada Engkau lebih bisa didapat. Ini doanya para nabi. Apabila doanya Nabi demikian, maka bagaimana dengan dengan kita? Maka harus lebih pandai lagi memilih teman ataupun rekan supaya bisa lebih mendekatkan kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kiat yang ketiga adalah dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hati kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketakwaan. Karena hati-hati kita ini ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan sesuai hikmah Allah Subhanahu wa taala yang yang agung. Dan ini yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doanya Allahumma inni Allahumma ati nafsi taqwaha ya Allah berilah jiwaku ini ketakwaan bahkan dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa yang muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik ya wahai zat yang membolak-balikkan hati maka tetapkanlah hatiku di atas ketakwaan dan di atas agamamu ya Allah apabila Rasulullah berdoa dengan doa demikian maka kita harus lebih banyak lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hati kita ditetapkan di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kedua adalah husnul khuluq, berakhlak dengan akhlak yang baik, berakhlak dengan akhlak Islami yang telah akhlak tersebut dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang baik ini adalah semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala semua perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seorang mengamalkannya maka ia adalah melakukan akhlak yang yang islami dan akhlak yang yang baik. Oleh karenanya Rasulullah mengatakan ubu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang baik yaitu salah satunya adalah untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia, melaksanakan semua perintah-perintah Allah, perintah-perintah Rasulnya yang di dalamnya ada akhlak yang baik dan akhlak yang yang mulia. Di dalam hadis lain Rasulullah SAW Alaihi Wasallam menyebutkan keutamaan dari akhlak yang mulia akhlak yang islami inna min aqrabikum ilayya majlisan al qiyamah ahasinukum akhlaqa Sesungguhnya akhlak yang baik orang yang paling dekat denganku di hari kiamat kelak kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang mereka memiliki akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia dijelaskan oleh para ulama menjadi menjadi dua. Yang pertama adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidaklah beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita tidaklah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan apa yang telah disyariatkan oleh utusan Allah Subhanahu wa taala, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah akhlak yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari poin ini kita memahami bahwasanya makna dari innama bu'istu utammima makarimal akhlak, sesungguhnya saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak adalah maknanya seperti yang tercantum dalam Al-Quran, walaqad بَعَثْنَا fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا Sesungguhnya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, telah kami utus di dalam setiap umat, utusan Allah subhanahu wa ta'ala, yang tugas mereka mengingatkan manusia dan umatnya untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka menjauh dari sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala dan itu adalah akhlak yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang bentuk dari kita itu berakhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menerima semua ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, menerima terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa taala sehingga apabila di dalam ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala ada takdir yang baik buat kita, maka kita iringi dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila di dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala ada ujian dan cobaan buat kita, maka kita terima dengan bersabar terhadap ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala sehingga itu adalah bentuk seseorang berakhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lainnya berakhlak mulia kepada manusia disebutkan banyak contohnya badlun nada wa kaful adha. Dengan kita itu menjadi sosok yang dermawan, dengan kita itu tidak mengganggu orang lain, bahkan dengan kita itu mudah tersenyum kepada orang yang ada di hadapan kita, maka itu adalah disebutkan sebagai cara sebagai kita berakhlak mulia kepada sesama manusia. Kiat-kiat untuk seorang itu bisa memiliki akhlak yang mulia. Yang pertama adalah dengan ia apa mentelaah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang telah mendapatkan pujian langsung dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya beliau memiliki akhlak yang sangat mulia Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad berada di akhlak yang sangat agung. Engkau itu berada di atas akhlak yang sangat luar biasa. Bahkan sebelum Rasulullah diutus menjadi rasul dan diangkat menjadi nabi, beliau sudah dianggap sebagai orang yang memiliki akhlak yang sangat luar biasa dalam kaumnya. Lebih-lebih setelah Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya menjadi nabi dan mengutusnya sebagai seorang rasul, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila kita ingin memiliki akhlak yang mulia, maka kita pahami akhlak dan gaya hidup dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan kita menelaah dan membaca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus sampai beliau wafat, maka kita mengetahui akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berusaha untuk mencontoh kepada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dengan kita menelaah akhlak para ulama, dengan kita membaca biografi para ulama, kemudian kita berusaha untuk apa mengamalkan akhlak tersebut. Karena bisa jadi ketika kita membaca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam maka kita mengatakan ini kan nabi, ini kan orang zaman dulu, ini kan bisa jadi apa orang yang dapat pengawasan langsung dari dari Allah. Maka ketika kita membandingkan dengan apa akhlaknya para ulama ataupun akhlaknya para dai yang sudah dibukukan bagaimana akhlaknya maka kita mendapati bahwasanya orang yang hidup di zaman sekarang pun bisa untuk menunjukkan akhlak yang mulia bisa untuk berupaya menjadikan akhlak dia itu akhlak yang mulia kiat yang ketiga untuk seseorang itu memiliki akhlak yang mulia untuk dia itu berusaha untuk merubah perangainya, berusaha untuk memperbaiki akhlaknya. Tidak dia itu pasrah dan menyerah terhadap keadaan dan akhlak dia itu misalnya dia setelah introspeksi bahwasanya akhlak dia itu tidaklah bagus dan jelek, maka setelah ia mengetahui tidak diam tidak berdiam diri saja, akan tetapi berusaha untuk mengetahui apa itu akhlak yang baik kemudian memperbaiki dirinya. Karena Rasulullah mengatakan, "Innamal ilmu bitahallum." Sesungguhnya orang yang memiliki akhlak yang mulia salah satunya adalah al-hil yang tidak mudah marah dan memiliki sifat lembut adalah dengan ia itu berusaha untuk menjadikan dia itu memiliki sifat hilm. Untuk dia itu selalu berusaha untuk tidak mudah marah untuk dia itu berusaha untuk melembutkan dirinya sehingga dia memiliki sifat lembut tersebut. Yang keempat adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita itu mendapatkan dan diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki akhlak yang mulia. Dan ini pun telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang banyak yang di dalamnya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya beliau memiliki bisa memiliki akhlak yang mulia seperti doanya Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi ya Allah seperti engkau baguskan rupaku maka elokkanlah akhlakku di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa Allahumma inni a'udzu bika min munkaratil akhlaq wal adwa'i wal amal wal ahwa. Ya Allah, saya berlindung kepadamu supaya saya selamat dari akhlak yang jelek. Ini Rasulullah yang berdoa. Ya Allah, saya berdoa kepadamu, saya berlindung kepadamu supaya saya selamat dari amalan-amalan yang jelek amalan-amalan yang tidak ikhlas di dalamnya, amalan-amalan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari kejelekan-kejelekan hawa nafsu supaya ketika saya itu mendapatkan kebenaran dari Engkau ya Allah, saya langsung menerima kebenaran tersebut. Tidak ada kesombongan di hatiku sehingga hawa nafsu itu menolak kebenaran yang telah datang dari Engkau ya Allah. wa bika min min munkaratil adwa. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari penyakit-penyakit yang keji lagi lagi mengerikan. Sini disebutkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk supaya memiliki akhlak yang mulia. Sehingga kita katakan sekali lagi, apabila Rasulullah berdoa dengan demikian, maka sudahkah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita memiliki akhlak yang mulia, supaya kita memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kehidupan kita itu udah sibuk dengan dunia. Jangan sampai waktu kita itu habis dengan dunia ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tak jauh dari perkara-perkara dunia yang entah kapan hal tersebut akan ditinggalkan oleh kita akan kita tinggalkan kita semua itu semua dan kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya bawakan bermanfaat. Bagian kedua dari pembahasan ini belum saya sampaikan insyaallah karena waktu tidak memungkinkan insyaallah mungkin ada narasumber yang lain yang bisa melanjutkan pembahasan pembahasan ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته